Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta bihadzal balad Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. لقد خلقنا الإنسان في كبد Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. يحسب أن لن يقدر عليه أحد Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Dan lidah dan sepasang bibir. وهديناه النجدين Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. فلاقتحم العقبة Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. وما أدراك ما العقبة dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. أو مسكينا ذا متربة Atau orang miskin yang sangat fakir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. أولئك أصحاب الميمنة Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.